khusus dan khusyuk ketika sholat halaman 45 ini mendominasi buku catatan ini kitab ini maksudnya isinya paling banyak karena ini memang sangat atau paling sangat pentingnya di dalam kesempurnaan sholat secara umum orang tidak sempurna sholatnya gara-gara tidak khusyuk ini. Kalau menjaga dari awal kan menjaga waktu sholat, kemudian berjamaah, kemudian nanti di penutupan tumak ninah, insya Allah mudah. Tapi kalau khusyuk ini perlu perjuangan, perlu latihan, dan tidak mudah didapatkan. Maka di dalam materi ini sampai ada lima lima bahasan di sini, cuman yang berhasil ditulis ini masih empat sebenarnya. Cerita-cerita tentang orang yang khusyuk dalam sholat ini belum tertulis. pertama kita akan bicara materi definisi hati yang khusyuk dan ingat kepada Allah meliputi beberapa hal. <clears throat> Tujuannya agar santri dapat mengerti memahami tentang definisi arti hati yang khusyuk. Khusyuk itu sudah ada maksudnya yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan isyarat atau kesimpulan yang ada dalam Quran hadis. Khusyuk itu bukan hanya menunduk gini, nyokel dan yang madura, otoba oh, batek ketek, gini-gini, bukan. Khusyuk itu ada arti definisi tersendiri. Adapun gerakan itu nanti mengikuti hati. Kemudian ciri-ciri hati yang khusyuk. Maksudnya agar santri jamaah dapat mengoreksi perasaan hatinya. Masing-masing apakah sudah termasuk kategori hati yang khusyuk atau belum. Kemudian keutamaan dan pentingnya khusyuk dalam beribadah terutama sholat. Tujuannya agar santri termotivasi sehingga lebih bersemangat untuk selalu menjaga kehusuan dalam ibadah terutama sholat. Terus kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Tujuannya agar dapat mempraktekkan khusyuan dalam sholat dengan mudah dan berhasil. Di sini akan ditunjukkan cara-caranya. Yang terakhir cerita-cerita tentang orang yang khusyuk dalam sholat ini belum terbukukan di buku ini. Definisi hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk adalah hati yang selalu konsentrasi dan fokus <clears throat> apa ini kalau di bahasa mudahnya apa ya konsentrasi menyatu fokus serta selalu ingat kepada Allah ingat terus konsentrasi fokus menyatu eling terus ingat terus dengan penuh perasaan hina ini sudah kesimpulan dari beberapa dalil ini ingatnya kepada Allah itu terus merasa hina dan rendah diri di hadapan Allah. Ingat Allah, terus kita merasa hina, asor, rendah diri, tidak punya kemampuan apa-apa. Hilang semua itu kesombongan apa itu. Semua yang ada itu tawakal, pasrah. Ya. Kurang lebih namanya khusyuk itu kondisi hatinya itu begitu itu. Ingat, eleng terus dengan Allah konsen fokus di mana orang lebih banyak atau lebih sering lebih ahli dalam hal ini berarti dia memiliki kehusuan nah, kalau tidak husuk ya tinggal dibalik aja kalau hatinya nggak konsentrasi kemana-mana fi ayyi wadin min audiyatid dunia sampai sholat pun hatinya ini kemana-mana ke gunung, ke laut, kemana, ke piring, ke kambing, kemana-mana. Nah, itu berarti nggak konsen, nggak itu namanya nggak khusyuk. Makanya setan ulkur kala itu. Jadi kebalikan dari ini berarti tidak khusyuk. Khusyuk tempatnya dalam hati dan buahnya terlihat dalam gerakan fisik yang mengekspresikan, mempraktekkan, menampakkan suara hati. Jadi aslinya itu hati yang bersuara, khusyuk itu ya tadi pekerjaannya hati. Cuman ada ekspresinya, ada yang tampak di di fisik kita itu. Contohnya menangis, seperti menangis, menundukkan kepala. Jadi kalau ada orang itu duduk nundukkan kepala, jalan nundukkan kepala tak angak lengak ah, tidak kemana-mana mata layal tafid yaminan warasimalan ah, itu. tandanya orang khusyuk tandanya tapi harus dimulai dari hati kalau orang hatinya enggak hanya penampilannya tok itu namanya bergaya khusyuk maleng bisa enggak nih ada orang ngejar orang khusyuk ada orang yang ngalah ah, itu namanya pencuri tapi kalau yang khusyuk ini harus dimulai dari hati. Yang tampak ini hanya bagian lawazim katakan. Lawazim itu memang lazimnya, gandengannya memang begitu itu. Bersuara tenang, kok gampang apa namanya bersuara tinggi, kok gampang teriak-teriak, <clears throat> suara tenang, suaranya pelan, tidak banyak gerakan. Fisiknya ini tenang, anteng, nggak banyak gerak kecuali kalau main bola kalau gerak dan nggak dapat bola dan tidak menajamkan pandangan menajamkan pandangan itu jelalatan coba kalau lihat apa itu perempuan uh matanya sampai nggak bisa merem atau lihat apa yang bagus itu lihat apa itu orang khusyuk nggak begitu orang khusyuk itu pandangannya itu kelihatan tapi juga bukan pandangan kosong, memang pandangan-pandangan zikir kepada Allah. Kalau mau dalil-dalilnya ini, diantaranya ini penguatnya. Nggak bisa kita taruh semua. Maksudnya tanda-tanda khusyuk ini. Allah Ta'ala, ya bekun يَبْكُونَ وَيَزِدُهُمْ khusyuk. Itu tandanya orang khusyuk. Mereka menundukkan kepalanya ini ke dagu ini. ini Ya Yabukun terus nangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Quran menambah kehusyuan mereka. Artinya orang khusyuk itu memang begitu. Jungkal, jungkal, gini, nunduk, dan nangis. Nah, itu tandanya khusyuk. Tapi itu sekali lagi dimulai dari hati. Karena khusyuk itu pekerjaan hati. Ayat kedua, yauma ini yattabi'una ad-da'iya la wa khusyatil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Itu ini menceritakan hari kiamat. Cuman yang kita ambil dari istilah khusyuk ada dalam bahasa Al-Qur'an wa khasyatil aswat. Khusyuk apa suara? Artinya kehusuan itu juga terlihat tampak dalam suaranya. Enggak. Gimana suaranya? Ya enggak berani. Di sisi Allah fala tasma'u illa hamsa. Kamu tidak melihat waktu itu kecuali suara jalan tok. Serak, serak, serak, nggak ada yang berani bersuara kenceng itu nggak ada. Nah, itu menunjukkan orang itu khusyuk. <clears throat> Terus berikutnya khusyuan absoruhum. Sama garis bawahnya ya, jadi kelewatan. Wa khusyatil aswat, itu garis bawah. Terus khusyuan absoruhum. Ini saya hanya ngambil istilah-istilah bahasa khusyuk dalam Al-Quran. Jadi ada khusyaan absorfu, khusyuk pandangan mereka. Artinya kehusyuan itu yang kita ambil di sini itu terlihat dalam mata. Mata ini kelihatan. Jadi istilahnya kalau buka nggak terlalu lebar, tapi kalau diem nggak terlalu merem. Nah, merem itu namanya eh, menetem dedungnya Jadi apa ya kalau kita menilai istilahnya bahasanya itu ya tenang kelihatan orang khusyuk itu dari dari matanya itu kelihatan husan absar kemudian dalil dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah itu ra'a Sa'id belum saya rajulan wa ya ya'bathu bil hiyati fi shalah jadi seorang tabi'in ulama Sa'id bin Sayyab ini muridnya Abu seorang ulama top ini melihat laki-laki sedang sholat main-main jenggotnya tarik-tarik lagi sholat faqala lau khasya'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu katanya kalau hatinya memang khusyuk karena memang hati itu eh, khusyuk itu di hati pastilah fisiknya ini anggota badannya mendukung nggak mungkin dia banyak banyak gerak artinya di situ bahwa khusyuk itu terlihat juga dalam gerakan badan ini. Kalau diem tidak terlalu banyak gerak, itu menunjukkan juga kehusuan Tapi bukan tidak bergerak sama sekali. <clears throat> Kalau tidak bergerak sama sekali namanya mati, betang namanya. Tang betang, tang betang. Mana tadi? Keutamaan dan pentingnya khusyuk dalam beribadah. Sekarang keutamaannya apa, pentingnya apa. Khususan, terutama sholat. Pertama, kenapa kok penting, kenapa kok paling utama. Khusyuk adalah sifat para nabi dan utusan Allah. Serta pengikutnya. Nah, bagi gitu kita ini ya mestinya harus ikut pengikutnya. Dan kalau sifat itu Sifat itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah pisah dari fisik manusia ini. Sudah kebiasaannya. Para nabi, para pengikutnya. Dalilnya ini. Astajabana lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yisari'una fil khairan. Wa yada'unana ragaban wa rahaba. Wa kanu lana khasihi. itu garis bawahi. Wa kanu lana khasihi. Ini kan menceritakan kami mengabulkan doanya siapa? Zakaria. Kami kasih dia Yahya. Kami perbaiki dia istrinya. Jadi solihah. Mereka Yahya, Zakaria, istri itu yusari'una fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa Menyembah saya, beribadah, kondisi hatinya itu rohaban warahmat selalu ingin rahmatnya Allah dan takut sekali dengan neraka Allah wa kanu lana dan mereka keluarga para nabi itu khusyuk nah, berarti ini penting karena sifat khusus bagi para nabi maksudnya para nabi itu punya sifat yang utama yang pol yaitu masalah khusyuk berarti kita perlu niru humuk dadik. Kedua, wanita sami'u ma unzilena rasul ini pengikutnya, pengikutnya para nabi. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi, kamu melihat Muhammad mata mereka penuh dengan air mata. Mimma arafu minal haq karena mengetahui memahami isi Al-Qur'an yang benar. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Menangis ini menunjukkan apa tadi? Kehu, kehusuan Ini pengikut para nabi. Memang sifatnya begitu. Dengarkan kebenaran itu nangis. Ayat berikutnya Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa istawaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiya garis bawahi sujjadaw wa bukiya Loh, seluruh para nabi anak turunnya yang iman yang dikasih hidayah oleh Allah dipilih oleh Allah mereka itu punya sifat kalau dibacakan ayat Allah sujud dan menangis itu khusyuk itu khusyuk berarti nabi dan para pengikutnya itu semua orang-orang yang memiliki sifat khusyuk. Nah, kita penting untuk mengikuti dalilnya ini. Ulaikan ladina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka para nabi itu ditunjukkan oleh Allah, maka petunjuk mereka harus kamu ikuti. Harus kamu ikuti. Kedua, <coughs> khusyuk adalah sifat Rasulullah. Sunnah sifatiyah. Bawaannya Nabi memang kesehariannya Nabi itu memang khusyuk memang jadi sifat. Bukan hanya sunnah-sunnah biasa, bukan. Tapi sunnah yang memang menjadi bawaan. tabiin. <clears throat> An mutarifin an Nabi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka azir raha minal buka. Saya melihat Nabi salat di dadanya itu ada suara seperti suaranya apa? batu penggiling gandum. Jadi ya itu suara orang menangis ditahan. Jadi kayak suaranya guruk-guruk kayak suaranya batu kilingan ya, kilingan padi. Saking gilis Saking menahan nangis dan khusyuknya itu. Hadis berikutnya contoh Analiin kola maka nafina farsun yang membatil nukal miktat walau Walaqad ra'aituna wa fina illa na'im illa Rasulullah SAW tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Ini kisah perang Badar. Jadi semua tidur kata Khalifah Ali kena sakinah. Fadalah sakinah. Mestinya orang kan stres itu nggak tidur itu. Tapi ini bisa tidur. Sahabat kena sakinah. Nabi Tok yang sholat sambil menangis. Yabki hatta asbah nangis terus sampai Allah menurunkan potongan 5000 malaikat itu. Tiga khusyuk adalah sunnah para khalifah. <coughs> Jadi mau niru siapa lagi? Sebenarnya niru Nabi tak sudah cukup. Cuman kita kalau mau perlu kuat lagi para khalifah yang khusyuk. Contohnya perkataan Ibu Aisyah di sini dalam hadis ini. Inna Abu Bakrin idza qama fi maqamik lam inna seminal buka. Ya, nah, karena Nabi sakit waktu itu, Nabi menyuruh Abu Bakar ngimami. Katanya Ibu Aisyah, jangan Nabi, Bapak itu kalau sudah berdiri di pengimaman, suaranya nggak jelas. Karena nangis. Nah, berarti kan nangis. Aisyah milihnya yang tegas saja. <laughs> Tapi oleh Nabi dibilang, Antunna sawahibu Yusuf. <clears throat> kalian wanita ini kayak yang rintangi Yusuf dulu itu lah. banyak omong diperintah ngomong lagi ngomong lagi kemudian contoh Khalifah Umar di sini karena Umar bin Khattab radhiyallahu ya yamuru bil ayam min wirdihi bil lail fayabki hatta yaskut wa yabqa fil baiti hatta yu'adha al marad. Umar pernah suatu malam ya suatu malam membaca ayat wiridan dia wiridan itu ayat apa namanya kontinu yang dibaca keseharian ini nangis sampai ambruk sampai jatuh nah coba pernah kita baca ayat sampai ambruk iya pernah mungkin tapi ambruknya di nah, kalau ini ambruk karena menghayati isinya lemes drop gitu ويبقى في البيت bait hatta للمرض Habis itu sakti. Saking menghayati ayat-ayat itu dengan khusyuknya. Khalifah Umar. Padahal kita lihat segarang itu bisa. Berarti kita segarang apapun, insya Allah kita tidak lebih garang daripada Umar. Apalagi tidak garang. Orang garang itu lebih bisa khusyuk. Garang itu keras, kenceng, Sampai setan aja takut. Itu bisa khusyuk, bisa menangis. Kenapa kita enggak? Karena kita enggak, enggak, enggak setingkat itu. Sekeras apapun. <coughs> kalau Allah faring dengan usaha kita, bisa kita khusyuk. Empat khusyuk adalah sifat para ulama. Nah, kalau merasa dirinya ulama, kok enggak bisa khusyuk atau belum khusyuk, jangan merasa ulama. Jangan merasa ulama. Walaupun sekali waktu, ada itu harus ada. Jadi kalau kita kok, kok aku kok susah sekali, aku nggak bisa husuk sama sekali. Ulama apa bukan? <laughs> Soalnya di sini diterangkan ulama itu nggak begitu itu. Ini. Kul aminu biya Allah tu'minu bihi innal ladina utul ilma. Garis bawahi. Ini belum garis bawahi. innaladina ladina utul ilma ini apa? Ulama apa? Min qablihi idha yutla alaihim yakhudun ilakan sujadan. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu dari sebelum Al-Quran, idha yutla alaihim ketika dibacakan apa ayat kepada mereka Quran, yakhiruna lil azqan sujada. Mereka menunduk di dagu ini sambil sujud. Wa yakuluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Janjinya Allah pasti terjadi. Wa yakhiruna lil azqan yabkun. Garis bawahi Falyabkun wa yaziduhum khusyu'a. Al-Quran membuat, membuat mereka itu menunduk, nangis, dan tambah khusyuknya. Ini walaupun ayat ini mensifati ulama zaman dulu, ya, mensifati ulama zaman dulu, ya, berarti zaman sekarang pun gitu pengambilannya. Namanya ulama itu ya, ya seperti ini, khusyuk betul dengan ayat. Ini sebenarnya kemarin tak suruh nambahi. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah itu. Gunung saja kalau seandainya dia diberi pemahaman terhadap Quran, diberi pekerjaan mengamalkan Quran, pastilah pecah dan khusyuk kepada Allah. Bagaimana ulama kok nggak bisa? Kalau nggak bisa berarti harus berusaha semaksimal mungkin sampai bisa khusyuk. Yang kelima khusyuk adalah sifat yang terpuji bagi orang iman. Berarti kalau dibalik apa? Kalau tidak khusyuk berarti ter tercela, tercela. Alam yakni ladzina amanu an takhsha qulubun min dzikrillah wa ma nazala minal ya kan? Yang pertanyaan kan ingkari ini. Apa belum datang waktunya wahai orang iman? Hatimu khusyuk Ingat kepada Allah dan ingat kepada Al-Quran. Menghafal Quran, memahami Quran, menghayati Quran. Apa belum waktunya, hai orang iman? Namanya apa? Istimham. Berarti dicela oleh Allah. Kamu itu loh, sudah lama jadi orang iman kok. Nggak bisa khusyuk. Eh, ibi kamu itu gimana? Darma ban. Cuklah habib. Cuklah habib ngaji Quran. Mata lem khusyuk. Kan, kan ini gitu ya. Berarti itu sifat tercela. Ketika kita khusyuk, berarti itu sifat ter terpuji. Enam, khusyuk dapat meringankan ibadah yang berat. Ini hikmahnya sudah mulai hikmah. Jadi kalau orang bisa khusyuk itu ibadah yang berat pun menjadi ringan. Wasta'inu bisabri sholat wa innaha sungguhnya salat itu lakabiratun berat illa 'alal khusyuk. Kecuali atas orang yang khusyuk tidak berat. <coughs> ringan saja. Hadisnya kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara surat al-Baqarah. Saya pernah makmum bersama Nabi ini contoh apa namanya salat malam dimakmumi. Saya pernah makmum dengan Nabi. Bacanya itu loh surat Baqarah. Yang kita ambil hikmah di sini kok bisa lama ya? Kok kuat ya? Satu rokaat ini surat Baqarah. Kok bisa? Nah, itu saya ditanya. Wa innaha kabiratun illa alal banyak yang nanya begitu. Kok bisa ya? Apa rahasianya khusyuk? Nyambung hatinya konsentrasi kepada Allah. Menghayati isinya. Nah, ternyata apa? Salah satu ciri-cirinya yang membuat tahan ini. Karena khusyuk. Khusyuk itu gimana contohnya ini? La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasala wala ayat yamuru bi ayati adzabin illa waqafa awana itu tidaklah nabi melewati ayat rahmat kecuali nabi berhenti terus minta artinya berarti di waktu baca Quran itu di dihayati betul isinya kalau cerita-cerita rahmat, cerita surga, pertolongan langsung berdoa sama Allah minta. Bahasa Arab. Kalau ada ayat-ayat siksa, berhenti lagi, mohon perlindungan. Jadi tidak hanya sekedar hatam-hataman itu enggak betul-betul ada khusyuk. Tujuh khusyuk adalah ruhnya sholat. Roh itu apa? Nyawa, nyabeh, nyowo. Nah, kalau orang enggak ada nyawanya ya, nah itu tadi tang betang nah, kan buang ke sungai. Sampai itu Rasulullah SAW yaqul inna rajul layan sarifu wama eh, kutiba lahu illa usru salati tusuha sumnuha subuha sudusa kunsa rubuha tulusa niswa nah, itu kata Nabi ada orang selesai sholat itu yang ditulis dari sholatnya maksudnya yang berpahala seakan-akan dia hanya sepersepuluh sholatnya umpama sepuluh menit itu sholat dia sepuluh menit lama kayak satu menit Apalagi hanya sholatnya satu menit. Kiranya sepersepuluhnya satu menit. Atau berapa ini? Sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, tiga, separuh. Kata para ulama, orang bisa lima puluh persen dapat pahalanya. Sholat itu stop. Melewati ini, wah itu super. Super. Nabi karena Nabi berhenti di nisfuha. Coba sambil bayangkan, kita bayangkan coba sekarang. Kita khusyuk lah. Kira-kira dari awal sampai akhir apa enggak? Mesti ada hilangnya itu. Apalagi campur ngantuk. Malah. Untung ada jadi makmum. Kalau jadi imam tuh enggak salam-salam. Ya. Katanya makmumnya yang tidur. Wah, imam ini khusyuk banget ini. Padahal imamnya ketiduran, makmumnya <laughs> ketiduran juga. <coughs> Allah Ta'ala, wa akimis sholata li zikri. Tegakkanlah solat li zikri untuk ingat kepadaMu Berarti inti penegakan solat itu untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau orang nggak ingat sama Allah berarti ya ibaratnya nggak dia nggak melaksanakan tujuan aslinya solat. Podo orang sholat kalau eh, kalau kasarnya itu jelasnya. Wong sholat untuk ingat kok malah. Sholat malah tidak ingat. Nah, nasi Nabi SAW, Ida nasahatukum bisalah falyanam hatta ya'lama mayakro Di garis bawahi, kalau tadi lidikri, sekarang hatta ya'lama mayakro. Orang ngantuk oleh Nabi nggak boleh sholat. Nah coba. Tapi kalau ini kalau waktunya masih panjang, kalau waktunya Nah, cepat ya fal yu'ajil. Salatnya jangan lama-lama. <clears throat> ini suruh tidur dulu. Berarti keterangan selama ini itu agak salah. Jadi saudara tidur itu pen lebih penting daripada sholat. Ini istimewa yang keliru. Maksudnya khusyuk dalam sholat itu penting. Makanya lebih baik kamu tidak sholat daripada tidak khusyuk. Jangan sholat dulu daripada tidak khusyuk. Mana khusyuk? Hatta ya'lama mayakro ini khusyuk. Sampai tahu betul, menghayati betul, ngerti betul apa yang dia baca. Tuh. Kalau orang ngantuk, ini kan kalau ukurnya di sini kan orang Arab. Orang Arab. Jadi kalau orang Arab baca Fatihah itu sama dengan ngomong biasa. Dia hanya butuh tidak ngantuk. Kalau orang Arab. Kalau kita masih double butuhnya. Butuh tidak ngantuk, butuh paham mananya, butuh konsentrasi. Tiga masih yang kita kejar. Karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab hanya butuh nggak ngantuk. Nah, butuh nggak ngantuk. Ya, karena apa? Karena sama dengan ngomong-ngomongan, Ngomong. Masa orang ngomong nggak ingat? Kan secara logika mesti dia ingat intinya. Kecuali kalau ada masalah besar mungkin dia ngomong-ngomong sendiri itu nggak krosol nggak terasa kan. Tapi kalau kita ya Allah, engkau yang maha pengasih, masa nggak ingat? Eh, kalau orang Arab sama dengan ngomong begitu, kalau kita perlu penghayatan. Nah di sini yang kita ambil, Nabi melarang suruh tidur dulu daripada kamu sholat nggak jelas tidur aja. Nah, tidur gitu aja. Coba diingat-ingat. Selama ini kalau nerangkan di sini apa sama? Ada yang begitu soalnya yang saya sebut tadi. Kalau ini penting tidur, tidur dulu. Nah, atau nah, hadis yang yang lah satunya itu. Karena kalau dia berdoa nanti bisa salah. Itu tak ilatnya. Karena yang dituju di sini masalah <coughs> kekhusyuan. Termasuk pernyataan Ibnu Qayyim di sini. Fasalatun bila khusyuin wala hudurin kabadani mayyitin la ruhafi. Sholat dengan tanpa husuk, tanpa hadir. Tanpa hadir hatinya. Fisiknya hadir di situ. Tapi hatinya nggak ada di situ. Di mana-mana hatinya. itu kabadani mayyitin la ruhafi. Seperti badannya mayit tidak ada rohnya. Ya. Kehilangan rohnya itu seperti apa? Iya, itu menunjukkan pentingnya khusyuk. Yang kedelapan khusyuk menentukan keberhasilan munajat dialog pelan dengan Allah dalam sholat. Salah satu hikmahnya sholat itu adalah berbisik dengan Allah, munajat dengan Allah. Kalau orang nggak khusyuk, nggak mungkin bisa munajat. kamu mungkin bisa berkhusyuk. Apa namanya? Berdialog dengan Allah. Yang diambil itu, innal musalli yunaji rabbahu. Terus fal yanzur bima yunajihi bih. Itu yang diambil. Orang sholat itu membisiki Allah. Maka dalam dia meneliti. Meneliti itu ya teliti. Betul dilihat, dipahami, dihayati. Bima yunajihi bihi rabb. Yunajihi bihi. Dengan apakah dia membisiki Allah dengannya. Apa yang dia bisikan dia harus tahu. Baru itu namanya munajat. Kalau hanya dibaca tok, cepat kan ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak munajat namanya. Nah, husuk itu membawa keberhasilan munajat. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Kalau pelan-pelan munajat. Hadis kedua seperti tadi. La yamuru bi ayati rahmatin illa waqafa as'ala wa la yamuru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwala. Itu. <clears throat> Keterangannya ini. Rasulullah SAW bawah itu. Memahami ayat-ayat yang dibaca lalu berdialog langsung dengan Allah dengan berdoa memohon rahmat dan mohon perlindungan dari siksa. Inilah yang dinamakan munajat dengan Allah yang kita ambil itunya. Selama ini kan kadang-kadang kita baca sholat karena tidak paham maksudnya, nggak bisa digunakan untuk bermunajat dengan Allah. Tapi kalau paham maksudnya bisa di cerita bab surga langsung berdoa Allahumma ini as'alukal jannah wa ma qarraba min qawlin wal amal misalkan. Allahumma inna nas'aluka جنة al-firdaus. Allahumma inni ala dukhulil jannah misalnya bisa tapi kalau nggak ngerti maksudnya ya nggak bisa sembilan khusyuk dalam sholat dapat menenangkan hati dan menyelesaikan masalah ini hikmah kalau orang mau ingin selesai masalahnya ingin tenang hatinya ya khusyuk dalam bukan hanya sholat tapi khusyuk dalam sholat. Kata Nabi ya Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Ayo cepat sholat, biar hati kami istirahat, tenang. Kalau sekarang, masih sebagian bukan arihna tapi at'ibna bis sholat. Payahkanlah kami dengan, tambah sholat, tambah kesal. Karena kehilangan kehusuan itu. Hubbiba ilai minat dunia minan nisa wattib waja'ala kurratu aini fi sholat. Yang diambil kurratu aini fi sholat. Allah menjadikan ketenangan mata saya ini senangnya, puasnya itu dalam masalah sholat. masalah karena husuk itu. husuk dalam sholat dapat melebur dosa-dosa. Nah, itu silakan dibaca hadisnya. Ini hikmah. Kemudian khusyuk dalam sholat menjamin surga. Ini juga hikmah. <clears throat> itu saya ingin menerangkan sedikit itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh sudah ada di bawah. Ada tujuh sifat orang iman yang mendapat jaminan surga firdaus dalam ayat ini. Yang pertama dan utama adalah sifat khusyuk ketika sholat. Nah, Hati yang khusyuk adalah hati yang selalu konsentrasi dan fokus serta selalu ingat kepada Allah dengan penuh perasaan hina dan rendah diri di hadapan Allah, menghamba namanya. <clears throat> Ini mengulangi definisi di atas untuk menggabungkan sama penjelasan bawahnya ini. Sedangkan yang dimaksud ingat kepada Allah meliputi hal-hal berikut. Karena ada orang itu masih nanya, Sebenarnya yang dimaksud ingat sama Allah itu apa? Apakah merem gini tuh Allah, Allah, apa begitu tuh? Enggak. Ingat kepada Allah itu diantaranya ingat dengan zatnya Allah yang maha besar dan kuat. Dalilnya ini. Rabbul arsyil azim. Wasi'a kursihu samawati wal Jadi menghayati zatnya Allah yang kuat, yang besar itu itu bagian dari ini sehingga kita merasa kecil, merasa takut, merasa nah itu membuat itu namanya khusyuk seperti itu. Yang kedua ingat dengan sifat-sifat Allah yang mulia dan agung seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim, al samad Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Ghafur. Ingat sama sifat-sifat itu. Kalau dibanding digandeng-gandengkan dengan kesalahan kita digandengkan dengan nikmat Allah misalkan sehingga itu nyambung Ar-Razzaq As-Salam As-Syafi yang menyembuhkan Al-Muhyi <clears throat> tidak ada di Asmaul Husna ya Syafi ya nggak ada ya nah, Syafi zat yang menyembuhkan ingat pada sifat-sifat dan nama-nama Allah ciri-ciri hati yang khusyuk hati yang mencintai Allah dan selalu ingat serta pikir kepada Allah. Jadi kalau mau kita ngoreksi hati, hati saya ini khusyuk apa enggak ya? Ini kalau punya cinta kepada Allah, mahabbatullah, terus sering ingat, ya berarti khusyuk. Kalau tidak punya rasa cinta, enggak sering ingat sama Allah, berarti enggak khusyuk. Gitu. Mudah lah, dalilnya dibaca sendiri. Hati yang selalu bersyukur karena ingat dengan nikmat nikmat dan pertolongan Allah. Jadi kalau kita sering duduk, merenung, ingat nikmat, terus Alhamdulillah, ingat pertolongan, Alhamdulillah. Dulu jangankan mau ke Jakarta, mau ke Kediri tak itu sudah dari berni ini. Oh, jadi harapan dalam kehidupan ini. Oh sekarang bukan hanya ke Kediri, ke Jakarta. Malah tinggalnya di Jakarta. Nah, coba. ingat dengan Allah paling juga pertolongan. Apa namanya, rizkinya lancar. Ya nyatanya punya istri, ya nyatanya bisa haji, ya nyatanya punya anak. Nah, itu contoh. Contoh ringan aja. Padahal dulu kita bayangin mau ke pondok toh ini udah eh, nikmat ini. Saya dulu masih ingat pertama kali ke pondok Kediri itu naik mobil kayak mobilnya ini itu. Masih saya nggak dapat kursi yang empuknya walaupun itu tidak muat, dapat bangku. Bangku yang di depan dekatnya mesin itu. Duduk madepnya ke belakang. Salah-salah rapat tak nih ngaku sekali. Panas ya. Ingat saya masih sampai sekarang madepnya kemana. Saya pakai baju apa. Ingat. Ya. Mau ke Kediri. Wah oh, itu tois, Pol banget. Ini. Oh. <laughs> itu macam mengingat-ingat nikmat. Nah, ingat. Nah berarti khusyuk itu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya bawa mobil, bawa apa tuh ingat. Ingat. Ya. Jadi di jalan itu alhamdulillah, alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah. Itu namanya hati yang khusyuk. Contoh. Yang ketiga, hati yang selalu berharap janji pertolongan Allah dan takut dengan ancaman kerusakan di dunia karena perbuatan maksiat. Namanya khusyuk. Jadi kalau diem gitu, kalau kita lagi dicoba, ingin pertolongan ingat sama Allah ya Allah tolonglah saya tolonglah atau kalau sudah ditolong takut kerusakan kasih harta kasih ini kasih ini kasih ini jangan-jangan saya di dilulu ini sama Gusti Allah Gusti ingat oh iya waktunya sholat duha oh iya waktunya sholat malam oh iya waktunya ini takut takut dirusak sewaktu-waktu oleh Allah <clears throat> karena dalilnya wataku apa fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ayat terakhir itu di tengah itu. Itu yang diingat-ingat kerusakan itu bisa sewaktu-waktu. <clears throat> Kemudian keempat, kalau mau nandain, nandai hatinya khusyuk apa tidak? Hati yang selalu ingat dengan akhirat. Mulai hal-hal yang akan terjadi di alam kubur sampai kejadian-kejadian besar di hari kiamat, kebangkitan, dari alam kubur, padang masar, menerima buku catatan amal, timbangan dan hijaban amal, sirat menuju surga dan lain-lain. Coba kita kita hayati sekarang, koreksi diri. Jam berapa, di mana, kapan, berapa kali kita ingat kayak begini Dan hal sabdanya Nabi, aksiru zikra hadimil ladzat kata Nabi. Perbanyaklah ingat mati kamu itu, ingat alam akhirat. Ya. Kalau kita lihat, ya kita angen-angen sendiri, kadang kita jarang sekali ingat. Ingatnya itu kalau sudah pas baca Quran, pas ngajar, atau pas ngaji, atau pas menerima nasihat. Padahal itu kan prosentase apa perbandingan waktu kan hanya minim sekali. Ya. Kalau mau lihat khusyuk apa tidak, yang banyak ingat ini ya berarti khusyuk. Yang tidak banyak ingat ini, berarti tidak khusyuk. Nah bagaimana supaya ingat? Ya harus tahu ayat-ayatnya, cerita-ceritanya, lalu di, diyakini, di, dihafalkan, dipahami, dan dilatih dirinya untuk mengingat. Salah satunya gini, menghubungkan kenikmatan dunia yang kita nikmat itu dengan yang ada di surga. Menghubungkan apa namanya hal-hal yang menyedihkan yang yang terjadi ini dengan neraka. contohnya kalau sakit, sakit gigi, dipegang giginya, ya Allah. Masih di dunia aja kayak gini. Lihat api di dapur itu, lihat, dilihat yang lama. Innalillah, hasbunallah. Lihat api kompor itu bisa, hasbunallah. Karena dihubungkan dengan api neraka. Sama dengan ulama zaman dulu kan gitu. Malah tangannya dimasukkan ke api. Cos. Gitu. Terasa panas. kok. Katanya ya nafsi. Atajra'u bin nar. Ala takhafu bin Kamu nggak takut dengan neraka. Kamu dengan api dunia saja. Itu salah satunya. Supaya ingat. Kalau dapat nikmat seneng makan misalkan. Wah ini di dunia aja kayak gini nikmatnya. Di akhir. Di surga kayak apa? Kalau makanan ada lihat orang cantik. Kan seneng mah. Atau nah, ngayu. Atau yang cantik lihat yang ganteng. Bayangin surga. Ya Allah bidadari kayak apa. Orang India aja kayak begitu. Ya kan Orang Arab aja kayak begitu. Bagaimana di, di surga. Terus gitu. Dihubungi dengan surga. Jadi melihat dunia itu kecil jadinya. Lihat mobil bagus ya Allah di surga kayak apa. Lihat pesawat bagus. Nah, nah. Nah, di kelas bisnis. sudah biasa naik pesawat itu Kelas ekonomi itu sudah biasa kayak duduk di bis gitu aja. Nah, kalau sudah masuk kelas bisnis baru terasa misalkan <laughs> baru terasa wah di surga kayak opo ini ini. Terus gitu. Itu bisa lama-lama. Jadi karena setiap bergerak itu terus ingat surga, ingat surga, ingat dari ingat macam-macam. Kan? Sehingga itu menunjukkan kehusyukan. Yang kelima, hati yang memiliki keinginan yang besar terhadap surga dan merasakan takut yang luar biasa dari neraka. Kalau hanya ingin atau hanya takut biasa, enggak itu belum khusyuk. Itu paling ingatnya kalau diinget, dikasih tahu gitu. Tapi kalau ingin banget itu orang nggak ngomongi tapi dia tetap menggebu-gebu. Berarti ada orang wanita, nah, kamu nggak mau sama itu mau, pingin, pingin, tapi nggak banget, nggak nemen. Ya, ketika dia pisah itu udah nggak inget sudah. Eh, pingin biasa kok. Tapi kalau sudah kadung oh, pingin banget, udah cantik, udah ini, udah pingin banget, pergi ya tetap apa katakan terbayang, terbayang. Nah, itu surga sama. Nah, itu surga. Makanya harus kepingin banget. Dengan neraka juga harus takut sekali kalau hanya takut biasa, takut biasa. Ya takutnya kalau ada bendanya, tapi kalau sudah takut banget, misalkan nggak pernah didatangi harimau di rumah ini, nggak pernah. Ya kalau ditanya kamu takut nggak dengan harimau? Takut. Tapi kalau sudah pernah berangangah neng ya ada labeng, pernah sekalian, be, berangangah harimau beneran. Udah itu kemana-mana kebayang tiap mau buka pintu mesti kebayang. Ini kebayang, ingat terus. Neraka juga begitu. Sampai kita itu memiliki uh, takut yang luar biasa. Nah, caranya, ya seperti tadi. <laughs> Caranya, seperti yang saya sebutkan tadi, diingat-ingat neraka itu. Terus dibayangkan, terus kejadian-kejadian yang parah di dunia itu. Dibayangkan. Saya kemarin waktu mau ke Tulungagung itu lihat orang keseret kereta api yang anaknya itu mesti dicari berapa kilo itu ada tangannya ada apanya ada kayak gitu keseret kereta api bayangkan di neraka kepalanya orang sama malaikat ditumbuk putus pecahannya itu perjalanan 70 tahun apa itu pecahannya perjalanan 70 tahun Ingat apa anjorah? Neraka. Wasuku ma'an hamiman. Mereka dikasih minum, terus dikasih minum air panas. Baru yeswil wujud baru didekatkan hanya wajah sudah hancur. Subhanallah, naudzubillah minannar, itu diingetin. Sehingga takutnya itu betul. Takutnya dan kebayang kebayang-bayang setiap melihat apa itu ingat. Nah kalau sudah ingat terus astagfirullahaladzim. Paling tidak ya itu naudzubillah minanna ajirna minanna. <clears throat> Mana dalilnya bahwa takutnya harus sungguh, inginnya harus hmm, ini ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Wasilah itu maknanya derajat yang tinggi. Terus yang kita ambil ya bataguna. Ya bataguna itu mencari dengan dengan sungguh dengan tamak ila rabbihimul wasilah. Maknanya yabtaghi itu bukan hanya yuridu. Bukan hanya yuridu narjana, tapi tapi yabtagun. Hatinya ingin beneran dan badannya bergerak. Kepincut yang nemen istilahnya yabtagun. Terus khaufan wa tama'a. Gitu. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Rasa takut dan tamak. Tamak itu keinginan yang luar biasa dengan surga Kan bukan hanya irodatan atau rojaan. Enggak. Pemaan. Pemaan itu kayak orang mau makan itu. Kayaknya satu. satu apa? Satu baki, satu paskom mau dihabiskan sendiri. Itu kalau sudah waktunya berbuka itu kan begitu. Itu namanya tomak. Jadi dengan surga itu pamak ingin yang beneran, sehingga nyari beneran. Tidak hanya ingin biasa, bukan. Sama. Rogaban warahaba juga sama. Makna asalnya ada rogaban itu keinginan yang luar biasa, rohaban takut yang luar biasa. Nah, lainnya ini tentang isi contoh-contoh ayat tentang isi surga dan dan neraka. <clears throat> dan neraka untuk dihayati maksudnya silakan dibaca. Yang keenam hati yang ihsan. Nah, ayo, mana orangnya ini? Kalau mau menandai hatinya ihsan itu khusuk apa tidak? Jawabannya harus ada ihsannya. Berarti ihsan luar dalam. Keterangannya begitu. Gak usah ditulis. Jadi hati yang ihsan. Yaitu hati yang selalu merasa melihat Allah. Bukan matanya yang melihat, hatinya yang melihat. Dengan mata hati. Bahasa Arabnya itu muraqabatullah. Muraqabah kepada Allah. Atau merasa dan meyakini bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Di Arab sana CCTV itu istilahnya muraqabah. Alat muraqabah. CCTV. Ngerti CCTV? singkatan nopo toh CCTV itu CCTV TV maksudnya ya nggak pernah lepas itu ada kejadian-kejadian apa kalau di rumah ada CCTV maling aja tuh nggak berani kalau dia ngerti CCTV tapi <coughs> nah hati kita itu dengan Allah itu begitu itu seakan-akan Allah Allah Allah aja nah kalau ada begitunya berarti khusyuk kalau tidak ada begitunya berarti tidak khusyuk. Mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu Tujuh, hati yang selalu ingat memahami dan menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Garis bawahi untuk beribadah kepada Allah. Sehingga selalu memanfaatkan waktu-waktu yang dimiliki untuk ibadah. Ini kalau dalilnya kadang kita baca terus itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi penghayatan itu perlu latihan. Perlu latihan. Jadi hatinya itu ibaratnya sambil jalan tuh ibadah, ibadah, ibadah ngikepin terus ibadah, ibadah sehingga kesempatan apapun dimanfaatkan untuk ibadah, apakah zikir, apakah baca Quran, apakah menasihati orang, apakah duduk-duduk itu kelihatannya guyonan tapi niatnya adalah ibadah melonggarkan hati temennya yang susah dan lain. Jadi tidak ada waktu dibuang. Umama sampai berbisnis itu lah. Konsentrasinya bisnisnya itu nanti untuk umroh, nanti untuk apa, untuk apa hal-hal yang baik aja. Untuk nolong orang, untuk sodakoh, untuk ini, untuk ini. Untuk pengramutan keluarga. Yang baik-baik yang ada di benaknya. Tidak mikirkan yang sombong-sombongan, yang apa namanya israf-israfan dan enggak. Dalilnya mana tadi? Oma oh, kalau tulisnya udah ya mungkin. Delapan hati yang memahami dan meyakini bahwa umur dunia ini akan habis, kehidupan akan selesai, hidup di dunia hanya sebentar, mati datangnya sewaktu-waktu. Nilai harta dunia hanya sedikit, kemewahan dan kesenangan dunia ini terbatas terbatas jumlahnya dan hanya menipu, tidak hakiki, tidak langgeng. Sehingga jika memiliki banyak harta tidak sombong dan jika dicoba kekurangan tidak putus asa. Jadi seputar ini hati itu isinya. Berarti khusyuk itu. Tapi kalau ini nggak ada, ya itu tandanya orang karena e, madar fikrinya hati itu, orientasi pemikiran yang ada di benak itu kemana-mana dia kalau pemikirannya ini, ya, terus hubungannya dengan Allah, ya, dengan Allah. Jadi ingat, ingat ibadah. E, sembilan, hati yang selalu menghayati dan memikirkan hari pertemuan dengan Allah. Sehingga selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal. Baik, agar selalu mendapatkan ridho dan pengampunan Allah. Seperti tadi ini mahabbatullah. Mengkana yarju liqa rabbihi falyamal amal. Kalau di sini ayatnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim itu meyakini ketemu Allah. Sehingga persiapan terus. Sepuluh hati yang selalu mendapatkan keimanan, hidayah, ketakwaan kepada Allah ketika merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat nasiah Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Kita mudah. Saya baca Quran, memahami Quran. Tambah iman apa enggak ya? Kalau hatinya kemana-mana, enggak nambah berarti enggak khusyuk itu. Antasa kulubuhum di dzikrillah wa mana jalamin Atau ayat-ayat kejadian ini. Seperti yang saya gambarkan tadi. Dihubungkan dengan surga, dihubungkan dengan neraka. Itu, ya kan? itu berarti menunjukkan kehusuan, nambah nambah imannya. Kalau lihat apa-apa, lihat musibah, lihat orang mati, nggak ingat mati, itu berarti hatinya nggak khusyuk itu. Jelas orang mati kok nggak inget sama mati itu yang nganter itu lah. Yang mikul malah oh, lari-lari ketawa-ketawa. Nah itu berarti hatinya nggak khusyuk kan dia nggak ingat mati. Karena kejadian itu tidak menjadi peringatan bagi dia. Berarti menunjukkan hatinya itu nggak khusyuk atau tidak tahu. Malah rondone rondone sini kalau gak kena perawane saiki rondone rek. Nah. <coughs> Saya pernah digading gitu. Nganter kan e, ratusan orang itu. Ada orang tua itu, orang sudah tua, sudah ubanan dari masjid berdua itu sambil ngantar mayat itu guyonan saya batin ya Allah sudah ubanan kayak gini ada orang mati kok kayak ya? padahal ya itu insya Allah ya sebentar lagi itu mati sampai di kuburannya gitu jalan-jalan waktu nyubui opo ya wong tuh tuwek ya Allah <laughs> mestinya kan harusnya khusyuk itu tandanya hatinya nggak khusyuk nggak khusyuk maka kita semua saudara-saudara sekalian belajar. kursuan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Semoga Allah paling barokah. Kita masih masuk ke kiat-kiat khusyuk insya Allah.